الشيطان يرافع قال أركان الرافع أربعة ركن بالبدء بدء ibadah yang membutuhkan kepada niat. Walaupun bukan semua amalia ibadah itu membutuhkan kepada niat, tapi ini salah satu daripada yang disyaratkan niat. Artinya kalau tidak diniati maka hukumnya tidak sah. Berbeda halnya kalau seumpama perbuatan ibadah yang tidak membutuhkan niat seperti wakaf, sedekah, membantu orang lain, mengajar, dan lain sebagainya itu tidak membutuhkan kepada niat. Cuma niat itu bisa menggandakan atau merubah pahala yang sedikit jadi banyak. Merubah bahkan perbuatan yang bukan ibadah menjadi ibadah itu niat. Tapi di sini etika itu kalau nggak diniati ya nggak sah. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ayakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Orang yang etikaf itu melangsungkannya di masjid yang murni masjid. Jadi suatu tempat yang memang diwakafkan hanya untuk masjid, tidak yang lainnya. Berbeda seperti musallah, terutamanya musallah yang ada di Pondok Putri ini. Maka memang musallah itu wakaf. Tapi nadirnya, wakifnya Abu Ya, rahimahullah rahmatullah berar, ketika beliau mewakafkan bukan untuk masjid, ketika beliau mewakafkan untuk tempat sholat, tempat belajar, tempat berkumpul dan sebagainya sehingga tidak dinamakan masjid maka etikaf di dalam musalla banat itu hukumnya tidak sah. Falaysihu fi musalla au ribat. Maka tidak sah kalau kita etikaf di musalla musalla yang tidak diwakafkan untuk masjid. Begitu pula pesantren-pesantren, madrasah-madrasah agama, madin-madin itu. Itu kan diwakafkan, tapi kalau kita etikap di dalamnya tidak sah karena bukan masjid. Jadi bukan syaratnya itu tempat yang akan kita etikafkan itu harus diwakafkan tidak, tapi syaratnya sini harus berupa masjid yang diwakafkan untuk masjid. Wa fi gaulin ada gaul Lihat di bawah taliknya. Innahu yasihu li'tikaf lil mar'ati faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis salah. wa huwa mu'tamadul mazhabil Imam Abi Hanifah. Nah, jadi ini merupakan sebuah kesempatan bagi perempuan di mana katanya ada pendapat di dalam mazhab Abi Hanifah yang mengatakan bahwasanya sah etikafnya seorang wanita asalkan dia itu menentukan suatu tempat di rumahnya dan tempat itu ditentukan untuk apa? Untuk sholat, mihrabnya. Maka ketika dia masuk sana, dia niat etikaf sah. Nah, ya itu bisa juga digunakan, bisa ditaklidkan. Jadi di dalam rumah kita itu ada satu tempat tertentu yang kita niatkan untuk tempat sholat kita. Nah, di situ kita sah. Walaupun dalam bahasa Syafi'i nggak sah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya sah katanya sini. Enggak tunjuk aja. Aku mau sholat selalu di sini. Nah, udah, jadi seperti masjid. Kalau kita untuk khusus untuk dia, yang lainnya enggak. Khusus untuk dia kalau di kafir itu, yang enggak baik Nah, itulah makanya fungsi daripada niat. Jadi cuma niat saja dan menentukan saja tempat itu menjadi tempat ibadah, jadi tempat ibadah. Oleh karena itu, maka para ulama itu berpendapat dan memberikan dorongan kepada kita semuanya, hendaknya kita itu memperbanyak niat yang baik. Walaupun sebenarnya atau nantinya tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Walaupun. Jadi karena niat itu sendiri mempunyai arti, mempunyai maksud, mempunyai andil dalam sebab-sebab tertentu yang kita harapkan di kemudian hari. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi, saya belum mulai, belum mencontohkan seperti Sayyidatuna siapa namanya? Ibunya Sayyidatuna Maryam binti Imran. Siapa namanya? Hana. Siapa? Hana ya, Hana binti Imran. Hana binti Imran ini seorang wanita yang selalu uh, anda bukan bukan binti Imran, tapi istrinya Imran. Hana ini seorang wanita yang sudah dididik oleh suaminya untuk menjadi seorang wanita yang selalu berniat baik. Sehingga niat itu diungkapkan dan diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini nazar itulah kama fi badni muharrar. Muharrar Jadi Diniatkan yang di dalam perutnya itu untuk mengabdi kepada Allah sebagai dai, sebagai rasul, sebagai pembantu rasul atau nabi gitu. Subhanallah ketika dilahirkan perempuan. Maka dia sendiri mengatakan oleh Sazakaru, kalau unsa perempuan nggak sama seperti laki-laki, beda. Tapi karena niat yang baik, dorongan niat yang baik itu, pengaruh niat yang baik itu akhirnya Sayyidatuna Maryam walaupun dia perempuan tapi menjadi perempuan yang lebih daripada laki-laki di zamannya. Nah, gitu. Sehingga Sayyidatuna Maryam mempunyai ditampakkan Allah Ta'ala dengan karunianya karomah-karomah yang tidak terjadi pada laki-laki di zamannya bahkan kepada Nabi Zakaria sekalipun di mana beliau di mihrabnya itu mendapatkan buah-buahan yang tidak ada pada pada musimnya. Dan subhanallah bahkan karena niat yang baik itu nomor yang itu akhirnya melahirkan seorang anak dan dia menjadi seorang rasul dan nabi bahkan menjadi tanda tanda kebesaran akan kekuasaan Allah SWT berangkatnya dari niat nah, itu. makanya niat itu diumpamakan seperti benih. Yang penting kita taruh benih itu. Bukan sekarang terlaksananya, tapi nanti. Benih itu kemudian akan menjadi tunas. Lalu akan menjadi pohon. Kemudian akan besar pohonnya, lalu akan berbuah, buahnya itu akan dipetik. Ima kita sendiri yang petik, atau anak kita, atau turunan kita. Nah, tapi niat yang baik. Makanya kan banyak di antara ulama mengatakan mungkin kamu ini menjadi baik berkat doanya orang tua kamu atau datuk kamu atau salah satu guru daripada datuk-datuk kamu akhirnya. jadi kebaikan itu tampak di dalam keturunan yang keberapa nah, karena niat yang baik Imam Syafi'i berkata orang kalau dekat dengan orang alim kalau enggak anaknya atau cucunya akan jadi orang alim besar nah itu terbawa dan pengaruh daripada mengingat kita. Makanya dari sekarang tuh kita lihat, anak kau menjadi istri, akan menjadi istri yang soliha. Kalau punya anak, aku akan jadi jadikan anak-anak itu adalah anak-anak yang berbakti orang tua, berdakwah fi sabili dan menjadi orang yang paling berguna di dunia. Nah, jadi di akhirat, bukan cuma di Indonesia, di dunia gitu. Nah, jadi kalau semua tidak sampai pun Allah tidak menulis bahwasanya dia sudah melaksanakan itu. Nah, itu pengaruhnya dia seperti itu. Kemudian syarat sahnya etikaf yang ketiga adalah al-lutfu fihi nina di shalah. Harus berdiam di dalam masjid tersebut di atas waktu tumaknina di dalam sholat. Sedangkan tumaknina itu kan berdiam dalam satu rukun fi'li dengan kadar kita membaca subhanallah. Ah, selebihnya jadi cukup kita masuk masjid, duduk, sekedar membaca subhanallah lebih sedikit, nah, baru kita keluar lagi sudah sah itikaf kita. Ayat al-wuquf, falaysiru ma'al murur biduni wukuf, maka tidak sah kalau cuma lewat saja. Lewat dari masuk pintu masjid, keluar dari pintu masjid yang lainnya cuma lewat, Tidak pakai berhenti. Tidak sah itikafnya. Berhenti walaupun tidak duduk. Walaupun tidak lama, yang penting lebih daripada sekedar membaca subhanallah. Amma binis balik taradudi faese. Tapi kalau dia tidak lewat saja tapi wirawiri di dalam masjid dia putar-putar di dalam masjid, maka hukumnya walaupun tidak berhenti tapi sah hukumnya etikafnya. Tapi berbeda antara pahala etikaf yang sebentar dengan pahala etikaf yang lama. Etikaf satu menit tidak sama seperti pahalanya etikaf satu jam. Etikaf satu jam tidak sama dengan pahala etikaf sepuluh jam. Gadril ajar ala gadrin nasab. Nah, jadi kadar pahala itu bisa kita dapatkan tergantung dengan kadar kepenatan dan kecapean kita. Kemudian yang keempat adalah at-taharah anil hadasil akbar. Seorang etikaf itu harus suci dari hadas yang besar. Tapi kalau dia masih berhadas besar, belum lepas kepada hadas besarnya, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah seorang yang sedang haid atau sedang nifas atau sedang junub kemudian dia niat etikaf nggak sah masuk saja ke dalam masjid haram apalagi mau niat etikaf yang kelima al aku. seorang yang akan etikaf itu harus berakal maka tidak sah kalau yang beretikaf itu adalah orang gila. Begitulah seluruh ibadah pada orang gila dianggap tidak sah. Begitu pula tasarrufnya dianggap tidak terlaksana dan seluruh perangainya dan tindakannya dianggap dia tidak melakukannya sehingga dia tidak wajib mengganti apapun juga. Orang gila. Makanya kalau ketemu orang gila jangan diladeni. Kalau diladeni salah sendiri Namanya juga orang gila. Jadi semua yang dilakukannya itu tidak terlaksana. Semua yang ditindaknya itu tidak ada ganti ruginya. Itu. Jadi yang mecahkan kaca, udah oh, tanggung sendiri. Berarti itu cobaan dari Allah. Bagaimana lagi? Mau dibawa ke mahkamah? Orang gila. Nah, itu orang gila. Makanya, jadi orang gila itu adalah di antara manusia-manusia yang hendaknya kita lari darinya gitu. Jadi kalau ada orang gila jangan didekati. Nah cuma Nabi sendiri telah bersabda al-junun funun. Orang gila itu banyak macamnya. Nah, jadi apakah mendekati orang gila dengan segala macamnya itu diperintahkan untuk kita menghindarinya atau gila-gila tertentu gitu. Ada orang gila harta, gila jabatan, ada gila beneran, ada gila sama Allah, majdub. <laughs> Nah, tapi semuanya itu diperintahkan untuk kita menjauhinya. Tidak ada suatu gila yang kita diperintahkan untuk mendekat kepadanya. Tidak. Karena Kenapa? Karena kita dianjurkan di dalam syariat agama ini khairul umur ausatuha. Berlebihan tidak baik berlebihan nggak baik kecuali kalau bukan dengan ikhtiar dia seperti majdub majdub itu kan gila sebetulnya tapi gila sama Allah gilanya itu gila sama Allah sehingga nalar pikiran pikiran normalnya itu sudah tidak ada lagi gitu. seperti lainnya orang gila ngomongnya ngelantur tindakannya aneh-aneh nyeleneh dan sebagainya itu pun masih kurang baik. Kalau kita dekat pada dia, bukan pada tempatnya, bukan semestinya. Karena orang majdub itu bukan didekati, tapi malah harusnya dihindari, dijauhi gitu. gitu. Tapi jangan sampai kita bertindak yang tidak-tidak kepada mereka. Nah, jadi kalau kita meminta doa, jangan minta doa sama orang majdub. Namanya juga orang. Jangan bilang gila. Gila. <laughs> Gilanya karena Allah. Jadi gila itu, gila karena Allah itu baik. Makanya dikatakan bukan majnun, tapi majdub. Karena dia sibuk gitu. Karena dia sibuk pada suatu hal sampai dia itu tidak mengurus dirinya. Seperti di Sumnab itu pernah terjadi kepada habib Husin, ya, Habib Tohir Hirid. Itu sama Abu Yahya Hasan itu eh, misannya. Misan umiknya, misan abahnya, um, eh, misan abahnya gitu. Jadi ami misan. Beliau ini seorang majdub, nggak pernah mandi, nggak ngurus orang, ngomong sendiri, diam terus. Sehingga ketika Habib Husin Jombang Al-Haddad datang ke rumah beliau, maka keluarganya itu mengambil kesempatan ini eh, ke ya. ya, kesempatan untuk mengobati Habib Tohir ini. Katanya Habib Husin, yaudah, ya bawa ke sini orangnya. Katanya keluarganya gimana mau bayar? Bawa Bib katanya. Orang dia itu melakukan yang sakaratnya gitu. Namanya juga orang masjid gitu ya. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dinyana. Akhirnya kata beliau, sudah ambil bajunya saja. Bajunya Bib. <laughs> Apalagi bajunya, baunya luar biasa gitu. Nggak pernah mandi dia. Ya. Nah, terus salah satu, kalau enggak engkau datangkan orangnya, engkau ambil bajunya, bekas keringatnya itu dari situ bisa kita obati. Makanya subhanallah, ya, tabib-tabib maupun dukun-dukun juga itu menggunakan bekas baju atau bajunya. Kadang dengan fotonya dilihat. Akhirnya, ya ya sudah, karena yang bisa dilakukan ada bajunya, ketika dia tidur dicopot bajunya. Setelah dicopot, masukkan plastik berlapis-lapis. Tapi subhanallah begitu dekat datang kepada Wilson Hussein, begitu dia itu bawa pakaian itu, maka beliau langsung rebut dari orang itu dan disrobeknya diciumnya. Dan beliau kata, ini harus, wanginya luar biasa ini. <laughs> Jadi beliau, ini bukan orang sembarangan, bukan bukan gila, tapi masjid dia. Ya. Ya. Nah ini suatu yang terjadi semacam ini ada kiasannya. Kiasannya itu apa? Seperti kalau kita berpuasa. Bau mulut kita bau kan? Bahirnya bau. Tapi kalau orang tertentu yang dia itu bisa mendapatkan seperti penciumannya malaikat, maka malaikat itu akan mencium baunya orang yang puasa itu harum, seharum minyak misik. Nah, itu. La khalufu fami saimi atyabu indallah min rihil misik. Ah, jadi Habib Hussein termasuk yang melihat yang semacam itu gitu. Jadi termasuk yang melihat kepada hakikat sesuatu bukan dohirnya. Kemudian Falau junnal mu'takifu walau tatan batal etikaf. Jadi kalau seumpama ada seorang yang beretikaf, ketika etikaf dia waras. Setelah etikaf beberapa saat dia gila. Gimana hukumnya batal etikafnya? Terus yang keenam al-Islam, falaisyu min kafir, enggak sah daripada orang kafir. Nah, sedangkan hukum orang kafir itu masuk ke masjid. Nah ini, nah, lihat di bawahnya. Wala yudkhulul masjid illa bi Tidak boleh seorang yang kafir itu masuk dalam masjid kecuali dengan dua syarat. Yang pertama yakuna bi izin muslim. Dia harus masuknya itu dengan izin seorang muslim, siapapun dia. Yang penting muslim mukallaf. Yang kedua amnul fitnah. Dengan masuknya orang kafir itu dalam masjid itu aman fitnah. Nggak ada kotor, nggak ada menyebabkan ini, nggak ada menyebabkan itu, dan sebagainya. Maka hukumnya boleh dia masuk. Illal masjidil haram, kecuali masjid haram. Kalau masjid haram, mutlakon. Apapun alasannya, walaupun dengan aman fitnah, tetap dilarang orang kafir masuk dalam masjidil haram. Gal sunnah itikaf, sunnah-sunnah itikaf. Sunnah itikaf kasiratun sunnah-sunnah itikaf ada banyak. Minha diantaranya ayakuna fi jami' kamu fi jum'ah. Jadi ada masjid jami, ada masjid bukan jami. Gitu. Jadi masjid jami itu dilaksanakan Jumat, itu masjid jami. Tapi kalau nggak dilaksanakan Jumat, bukan masjid jami. Nah, di sini kan sudah istilah semacam itu yang tersebar di mana-mana di Hijaz, di Yaman, di Basra, di di tempat-tempat lainnya di negara Arab seperti itu, tapi di sini enggak seperti itu. Kebalikannya, istilah musola di luar sana musola ya masjid, masjid ya musola. Di sini tidak, musola sendiri, masjid sendiri. Nah, begitu pula di Hijaz itu, kalau dikatakan masjid, maka itu adalah suatu tempat yang diwakafkan untuk masjid, walaupun tidak dilaksanakan Jumat, masjid namanya. Nah, makanya di sini katakan masjid itu ada dua, ada masjid jami, ada masjid bukan jami. Kalau masjid jami itu dilaksanakan sholat Jumat, masjid jami. Walaupun di kota ada berapa banyak, itu masjid jami semuanya itu. Nah, tapi kalau di kan tidak. Masjid jami itu adalah masjid yang terbesar di kota itu. Itu masjid jami karena sesuai dengan artinya jami, ia bisa mengumpulkan orang banyak. Padahal bukan seperti itu artinya gitu Nah, jadi di sini Sunnahnya itu kita laksanakan di jami. Tambah banyak orangnya, tambah sunnah. Etikaf di situ. Tambah besar bangunannya, tambah sunnah etikaf di situ. Yang penting bangunan itu dibangun dengan biaya yang halal. Ayakuna yawman kamilan wal Abdul dammul layla ila yawm. Ah, dan afdalnya lagi, kalau kita etikaf itu sehari semalam penuh jadi masuk siang jam 12, keluar juga siang jam 12. Itu sunnahnya. Minimalnya itu. Yang Abdul. Terus yang ketiga, ayakuna iman ketika beretikaf dalam keadaan berpuasa. Jadi taliknya as-sunnah taniya wa tsalitsah lil khuruj min khilaf dzalik. Jadi sunnah yang kedua yaitu ayakun yaman kamilan dan yang ketiga ayakun aswaiman Itu kenapa disunahkan dalam mazhab syafi'i? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya dikaf itu tidak sah kecuali kalau sehari semalam. Sebagian ulama juga berpendapat etikaf eh, itu tidak sah kecuali dalam keadaan berpuah, berpuasa. Makanya hukumnya senang untuk sehari semalam dan dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang keempat ayyukir minad doa wa wal ibadah. Jadi di dalam masjid itu hendaknya dia mau perbanyak doa, mau memperbanyak zikir, perbanyak ibadah dan mempersedikit segala hal yang melalaikan daripada mubahat apalagi pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan seperti hibah dan lain sebagainya. Yang kelima itu kal makruhat wal Hendaknya dia itu meninggalkan segala hal yang makruh dan segala hal yang dapat melalaikan daripada pekerjaan-pekerjaan yang mubah bukan haram kalau haram hukumnya wajib meninggalkannya yang keenam an yanzurahu yusa alaihi thawabal fardhi nah, ini supaya kita menazarkan etikaf itu etikaf hukumnya sunnah tapi kalau kita nazarkan jadi pahalanya pahala wajib ya. caranya bagaimana seperti yang saya ajarkan kemarin nazartu uh, nawaitu nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata wujudi fihi. Aku bernazar i'tikaf di tempat di masjid ini selama aku berada dalam masjid ini. Nazartul i'tikaf al manzur. Nawaitul i'tikaf al manzur. Aku niat i'tikaf yang aku nazarkan tadi. Caranya begitu niatnya. Kama qala sahibu Safwan Zubat sunan sunnah wa inna ma yasihu innawa bil masjidil muslimi ba'da an nawa ba'da an tawa tawa itu tinggal diam Laulah buatan walaupun sebentar. Wa sunnah yawman yakmulu sunnah sehari semalam. Wa jami'on di masjid jami' juga. Wa ya abdalu dan dalam berpuasa lebih abdal. Masailu fi niyatil i'tikaf, masail di dalam niat i'tikaf. Syakhsun dakhalal al-masjida wa nawala i'tikafa wa kharaja minhu. Summa raja ila masjid fa'alyanu al i'tikaf maratan ukhra am takfi niyatul ula. Ada seseorang masuk masjid dengan niat itikaf. Setelah masuk masjid dengan niat itikaf, kemudian dia keluar. Tak lama kemudian masuk lagi ke masjid. Apakah ketika masuk lagi itu membutuhkan kepada niat kembali? Fihi tafsir, katanya di situ ada perinciannya. Fataratan fataratan yutlikul muddata wa yukayiduha. yudha. Kadang-kadang orang niat etikaf itu dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Aku niat etikaf dalam masjid ini selama sehari semalam. Atau aku niat etikaf dalam masjid ini tanpa ada batasan waktu tertentu. tanya Watautan yakunu nazran, tanya yakunu manduban. Kadang-kadang etikaf yang dilaksanakannya itu nazar, wajib, kadang-kadang sunnah. Yang pertama, Iza atrakal etikaf ay lam yudayithu bimuddatin fanandur. Kalau seumpama Nazarnya itu, niatnya niatnya itu, niat tanpa batasan waktu, maka diperinci sebagai berikut. Idza kharaja min masjid bila azmin 'ala al-audi inda khurujihi lazimahu istinafu niyatil i'tikaf Jika dia ketika keluar dari masjid tanpa ada keinginan untuk kembali lagi ke masjid itu, nggak ada niatan untuk kembali lagi nanti. Nanti setelah selesai aku akan datang lagi sini. Maka hukumnya wajib niat kembali dari awal. Jika arodahu jika dia masih mau. Sawaun kharja lidazil haja amla. Baik dia keluarnya ketika keluar itu dengan maksud untuk menyelesaikan hajatnya atau tidak ada hajat, dia keluar saja begitu. Wa kharaja aziman kalau seumpama dia ketika keluar dia niat untuk kembali lagi masjid itu untuk meneruskan etikafnya lam yalzamhu istinafu niyatil itikaf, tidak wajib dia mengulang niat etikafnya tinggal masuk saja ke dalam masjid karena niat yang tadi belum terputus. Karena azmahu hina idzin qaimun niyyah karena azmnya tadi ketika dia keluar niat mau kembali lagi meneruskan etikafnya itu sudah ya gue mau menduduki kedudukan niat. Tanian, sedangkan keadaan kedua, idza lam yutrikil i'tikaf, ia jauh bimuda. Kalau seumpama etikafnya itu tidak bukan terbatas, tak, bukan tanpa batas, tapi ada batasnya. Misalnya dikaitkan waktu, satu jam, sehari, seminggu dan sebagainya. Kayaumin seperti sehari, atau syahrin atau satu bulan. Walam yastarid atau tabu dan dia tidak niat ketika dia niat sehari atau sebulan ada dia niatkan tatabu, tatabu itu berturut-turut. Jadi tidak terputus. Wakhorat lalu dia keluar. Fanandur. Maka kita lihat diperinci juga jawabannya. Idza kharaja li ghadhil haja kalau seandainya itu keluar untuk godok haja. Misalnya apa? Min baulin dia kencing, awaidin atau dia berak. Lam yalzamu istinafun niyah, maka dia perlu dia mem memperbaharui niat. Wa in tala zamanu tilkal haja walaupun waktu melaksanakan hajat itu panjang. Ya, la minhu. Karena melaksanakan hajat semacam itu adalah termasuk sesuatu keharusan. Manusia pasti kencing, pasti buang hajat besar. Bahwa kalau mustasna indah niat, maka itu termasuk yang dikecualikan daripada niat. Artinya apa? Aku niat etikaf di masjid ini selama seminggu misalnya. Kan pasti dalam waktu seminggu kan dia harus buang air, iya. harus ke kamar mandi dan iya, sebagainya. Iya. Nah, sehingga tidak perlu niat katanya. Jadi cukup niat yang pertama tadi. Wa idza kharaja li ghairi ghadail tapi kalau dia itu keluar tanpa goda haja mal azmi ala out ketika dia itu keluar dari masjid dengan niatan untuk kembali lagi meneruskan itikafnya, fala yalzamu istinafu niat itikaf, tidak perlu lagi untuk memperbarui niat itikaf. Amma idza kharaja maadamil azam, tapi kalau dia keluar tanpa niat kembali meneruskan etikafnya, yalzamu istinafu niatil etikaf. Maka dia harus memperbaharui niat etikafnya. Idza dakhala sasun ilal masjid fa nasiya an yarwi al-itikaf fa yajuzu lahu an yanwi fi asna'is shalah. Nah, sekarang ada orang masuk masjid. Lupa dia tidak niat etikaf. Ketika sholat baru iya belum niat etikaf. Apakah boleh dia niat etikaf dalam sholatnya? Katanya Naam dia juzu an yadwiya bi qalbihi fi asna'i salat ia boleh dia niat dengan hatinya karena kalau lintasan hati kan tidak membatalkan salat. Jadi enggak apa-apa. la yajuzu lahu an yatalaffadha bi niyyah, tapi dia boleh lafadzkan niatnya. Kalau lafadzkan niatnya, batal salatnya. Dia nau kalamun ajnabiyun yubtilus shalah. Karena termasuk kalam ajnabi dan dia sengaja mengucapkannya. Nah, tapi kalau dalam hati enggak apa-apa. Nah, oleh karenanya kalau nazar, nazar niat di dalam sholat, maka hukumnya kalau nazarnya nazar tabarrur sah. Walaupun dilafatkan, karena nazar harus dilafatkan kan? Beda iya. antara nazar, etikaf eh, nazar sama etikaf biasa. Etikaf nazar harus dilafatkan. Nah, dikatakan kalau nazarnya itu nazar tabarrur sah, kalau nazar mujazah tidak sah. Nah, jadi misalnya aku tanpa ada kaitan tertentu digantungkan kepada sesuatu tertentu dia mengatakan aku niat bernazar untuk itikaf di tempat ini sama sejam atau dua jam atau selama aku berada masjid ini boleh ucapkan dalam salat dan tidak batal salatnya <coughs> asalkan nazarnya adalah tabarrur dan mubtilatun itikaf sitatun Allah alam kita baca sedikit terjemah Nazar. Ya kalau mau sekali ya sekali. Ya. Eh, gini loh, Ustazah. Nazar itu kan harus dilapatkan. Kan nazar begini, nazar itu anak atika fi hadzal masjid tahu judi fihi, ya kan? Ya kan? Itu kan nazar, nazarnya. Lalu diniati, nawaitul itikaf al mazur Sekali aja. Sekali. Oh, oh nggak sah, nggak sah. Sekali itu aja. Iya. Selesai sudah. Nanti masuk lagi niat lagi. Kan mudah tahu di fihi. Saya kemarin kemarin? Be? Oke Ustaz. Ada orang ya? masjid ya. Ya. ya. Ya. Yang firak siapa? Ini sebelum gila maksudnya. Sudah gila? Lo ya yang yang firak kan siapa? Minta sama siapa? Ini majdub apa majnun? <laughs> ini masalahnya majdub, majdub enggak majdub itu kan yang tahu kan wali Allah gitu. <laughs> Lailul wali lal wali gitu. <laughs> ya, ya. udah itu. Ah. Sekarang gimana? Al-Quran jelas, jelas. jelas. Bagus. Bagus. Gini loh saudara, jadi majdub itu ya, ya suatu keadaan yang harus dilalui oleh setiap wali. Majdub itu harus dilalui setiap wali. Cuma kalau syariatnya dia kuat, ilmu syariatnya kuat, pernah belajar fikih, belajar lama dan sebagainya, maka majdubnya itu sebentar. Kalau syariatnya nggak kuat, masjidnya bisa lama. Bahkan bisa sepanjang hidupnya. Majdubnya dia itu. Nah, nah jadi ketika seorang itu sudah sampai kepada makom wali majdub itu, maka nalarnya itu nggak sama seperti manusia. Karena kebanyakan nalarnya itu bersama Allah. Dari asiknya sampai sama Allah, sampai terbuai dia. Ketika terbuai gimana? Lihat orang yang jatuh cinta itu gimana? Kan seperti orang gila gitu. Udah baca surat, tawa sendiri. Ya kan? Ya kan? Nggak telepon oh, urung-uringan, bingung dan sebagainya. Sama. Ini masanya sama Allah cintanya. Nah, sehingga orang yang surat yang apa jatuh cinta pada kan manusia kan nggak bisa dekati kadang-kadang. Emosinya tinggi, karena fokus kepada yang dicintainya itu. Nah, nah. Lah bisa jadi uh, jadi bukan berarti kalau seumpama dia itu mukul istrinya itu bukan berarti bukan majdub bisa jadi majdub gitu. Karena majdub itu bisa melakukan segala hal. Segala hal yang bisa mengganggu dia. Ada orang yang saling cinta. Ambil contoh Laila Majnun semuanya. Itu kan cintanya luar biasa antara Laila Majnun ini. Akhirnya Majnun itu nanti kok gila sih nyuruh apa kok milih-milih dia. Marah dia kan, begitu kan. Orang dia sudah jatuh cinta sama orang itu, nah gitu. Bisa jadi setiap orang yang mengganggu dia dengan Allah SWT, dia lagi asik-asik sama Allah Taala, tiba-tiba ada yang ganggu, marah-marah dia. Marah-marah itu bisa mukul sebagainya. Ini itu bisa seperti itu. Gitu. Nah itu nggak ada nggak ada hukumnya sama sekali. Jadi secara hukum itu nggak ada ya, kalau dia itu sampai ke batas semacam itu. Tapi kalau masih nalar manusia masih ada, tetap dilangsungkan syariat. Dohir itu harus dilaksanakan. Nah, jadi kalau seumpama di, dikira eh, apa diperkirakan sebelumnya memang orangnya masya Allah nggak pernah ini dan sebagainya, jadi nggak pernah minum, nggak pernah ini, tampak kesalehan itu, ya sudah. Atau apalagi ada taib daripada seorang wali Allah gitu ya Nah, maka kita katakan majzub. Nah, tapi kalau enggak, nah itu masalahnya. Masalahnya kan berkaitan dengan syariat. Ini sesuatu yang sangat sensitif gitu. Ini majnun apa majzub? Nah, itu. Nah, soal, soalnya yang namanya majzub itu enggak harus dia itu enggak melakukan dosa, walaupun dosa kadang enggak lakukan. Seperti contohnya, ada seorang majzub yang dia itu dilahirkan di kota Bangil. Tapi besar di Hadramut, meninggal di Hadramut namanya Habib Ahmad Al-Haddar. Ini Habib Ahmad Al-Haddar itu majdub. Majdub besar, wali besar bahkan. Di antara kebiasaannya kalau dia melihat perempuan, dikejar cubit. Hmm. Kalau melihat perempuan. Nah, itu. Jadi setiap melihat perempuan, siapa saja dikejar, dicubit. Nah, sehingga perempuan-perempuan di kotanya itu takut sama dia. Kalau kelihatan Habib Ahmad langsung lari perempuan-perempuan itu. Nah, suatu waktu ada seorang wanita yang dia itu mempunyai suami sangat pencemburu. Lagi jalan, ada Habib Ahmad belakang. Jadi dia itu takut kepada dua sekaligus. Takut pada suaminya karena cemburu, takut pada Habib Ahmad. <laughs> Lari dia, begitu lari dikejar Habib Ahmad. Dikejar, udah itu dicubit sebanyak tujuh kali cubitan. Dan dia katakan dari setiap cobitan satu anak soleh. Padahal dia kawin sudah 10 tahun nggak punya anak. Begitu dicubit oleh Ahmad ini punya anak tujuh langsung setiap tahun. Maka suaminya mengatakan kalau aku tahu pada waktu itu sudah meninggal Abi Ahmad. Kalau aku tahu pada waktu itu bahwa setiap cubitan itu satu anak aku perintahkan dia untuk mencubitnya 15 kali. Nah, itu. Nah, itu maju, itu gitu, saudara. Nah, beliau juga ini mempunyai seorang muhib kepadanya yang dia itu bangkrut. Bangkrut. Akhirnya kata dia, orang kaya ini, ini nggak ada bisa menyelamatkan saya kecuali Ahmad ini. Akhirnya dia berangkat dari Son'a pergi ke Mukalla hanya untuk bertemu dengan Nabi Ahmad. Belum sampai masuk ke desanya, tiba-tiba Ahmad sudah nunggu di situ. Akhirnya bilang, boleh banget anak mau datang ke ente. Iya anak iya, tahu, karena ente datangnya ingin dapat hara. Hara, kotoran. Makanya aku tunggu sini. Ngapain aku kotor di rumahku dengan hara-hara itu. <laughs> Jadi datangnya untuk dunia. Dunia itu hara katanya Ayo sini, ambil lidah kamu itu. Diambil lidahnya, dibeberkan dia eh di eh, situ. Itu gitu, eh, eh dilepet. Nah, bawa. Jangan dibuka ya, coba sampai rumah nanti. <laughs> Dibawa sayuran. Tapi ke rumah dibuka jadi emas, Jadi emas, Kenyataan. nah, <laughs> tapi jadi coba di rumah. <laughs> pernah satu lagi. Ayu Ahmad ini. Masih keluarga sama Habib Umar. Ayu Ahmad ini pernah. Dia itu ketemu sama anak muda yang bangga dengan kudanya. Akhirnya dia bilang, Hai anak muda, ayo cepat-cepatan. Kita kita lomba ke Tarim dari tempat ini ke Tarim. Siapa yang cepat sampai ke Tarim dia menang. Baik kata dia. Udah dia berangkat dulu. Katanya Abi Ahmad. Enggak dia berangkat. Udah aja berangkat dulu aja. Berangkat dia. Cepatkan dilari cepatnya. Akhirnya finish akhirnya tempatnya di Masjid Asgar. Habib Ahmad Asgar. Begitu sampai sudah dia ngebut-ngebut, datangnya Habib Ahmad ini duduk-duduk di masjid itu. <laughs> Marah ini si anak muda ini. Oh, pasti engkau pakai karomah kamu. Nah, mana mungkin aku lomba sama kamu dengan kamu pakai karomah. Marah-marah karena dia pakai karomah gitu. Akhirnya kata Habib Malik, sudah. Supaya kau mar nggak marah gimana? Ya doakan ini. Ini kudaku lagi hamil. Biar punya anak laki-laki. Bagaimana Habib Ahmad. Perempuan ini anaknya. Enggak, pokoknya apa yang laki-laki. Ya sudah, kalau gitu ada dua, laki perempuan. Tanya di dunia, Fem, enggak pernah terjadi ada kuda punya anak dua. Ini terjadi, kuda punya anak dua, laki dan perempuan. <laughs> Beliau pula yang sangat dikenal pada masa kehidupannya, kalau ada orang meminta anak, datang sama dia, dapat anak. Akhirnya ada seorang yang istihza. Makanya hati-hati kalau aulia itu jangan diistihza. Eh? Istihza dia mengatakan dia karena apa sih maksudnya Ahmad. Kalau tanya, "Beb, mau punya anak, Beb?" Dia tanya, "Berapa mau punya anak?" Seakan-akan dia menentukan gitu lah. Akhirnya dia datang pakai pura-pura. Pakai apa? Pakai masih maksudnya menggoda gitu. Dia enggak sungguh-sungguh, cuma mau mau ngejek dia gitu. Hanya, "Ahmad, saya minta anak." Mau minta berapa? Dia bilang gitu. Ini orang yang bilang, mau minta berapa? <laughs> Sahabat Ahmad. Dan dia sendiri yang bilang, minta, minta anak, Bib. Mau minta berapa? Gitu. Biasanya kan Habib Ahmad minta berapa? <laughs> Akhirnya Habib Ahmad bilang, untuk kamu separuh anak. Untuk kamu separuh anak. Subhanallah istrinya hamil, melahirkan seluruhnya separuh. Tangannya satu, kakinya satu, separuh. <laughs> itu. Lalu dia katakan, wahai fulan, jangan kau katakan bahwasanya aku katakan ini cuma-cuma. Demi Allah, aku telah mengambil anak-anak ini minta semuanya itu dari datuk Syekh bin Salim. Dia ngambil. <laughs> Berapa empat dia kasih. Seperti kata Nabi SAW, Inna maanal ghasim. Aku ini cuma bagi-bagi yang memberikan Allah sana. Nah, jadi orang wali-wali maju itu yang seperti itu harusnya eh, kalau dia datang kita hormat. Tapi dia menghindar. Tapi bukan berarti kita itu datang untuk minta doa sama dia, salah. Kalau minta doa sama orang wali yang gak maju, Kalau sama wali yang maju jangan minta doa takutnya. Ketika dia sedang maju minta doa. Lagi sumpah minta doa. Akhirnya doakan yang enggak-enggak nih itu itu takutnya seperti itu. Makanya eh, majzub itu harus ada. Makanya kalau seumpama majdub itu salah, bukan majnun ya. Kalau majnun itu ada prosesnya. Kalau majnun itu nanti kalau istrinya enggak tahan, maka so, istrinya itu datang kepada pengadilan agama. Setiap kota ada pengadilan agama kan, dibilang aku punya suami yang gila. Nah, nanti si hakim itu memberikan jeda waktu supaya mungkin dia itu akan sembuh gitu lah. Kalau dia sudah lewat jeda waktu itu dan tidak sembuh juga, maka langsung si istri datang kepada pengadilan hakim dan dia mengatakan, bukan hakimnya mengatakan, fasahtu hazan nikah. Aku rusak sendiri nikahku ini. Gitu loh. Nah, jadi bukan, bukan kalau orang gila menceraikan nggak sah cerainya. Namanya juga orang gila. Kawinnya juga nggak sah. Kalau dia harus kawin, yang ngawinkan, yang nerima gobulnya itu bukan dia, tapi walinya. Kalau dia sendiri nggak sah. Nah, tapi kalau majdub, majdub itu karena sadar dia, dia paham gitu kan ada. Ya, ya rugi dia. Rugi. Hah? Nah, terus? Yang perempuan itu? Yang majdub itu? Ya nggak apa-apa carikan. Yang ini juga. <laughs> Ada diterim, baru meninggal. Majzub sama majzubah. Suaminya majzub, istrinya majzubah. Nah, jadi ceritanya katanya dari dari bin Salim, Syabaka bin Salim. Ceritanya katanya ini majzub ini dia suka uh, apa? Kadang-kadang dia nggak masak sendiri, apa sama istrinya aja dia hidup, nggak punya anak. Sama sama hidupnya. Akhirnya uh, dia ngerokok. Dimarahi sama istrinya, kamu rokok-rokok katanya. harum itu udah bilang Habis. Setiap anak masa-masa siapa ini, ini selalu datang pakai menggedam drama segar pakai menggedam capek anak ngurusi mereka semuanya itu. <laughs> Kalau anak rokok mereka nggak datang. <laughs> Nah, itu itu macam diantara diceritakan oleh Abi Umar. Nah, jadi tadi baru saja meninggal orangnya. Nah, jadi seperti itu, magamnya mereka itu kita kadang-kadang nggak paham. Jadi bisa jadi rendah, bisa jadi tinggi, kita nggak paham. Karena kadang mereka itu sengaja seperti itu karena untuk mengelabui diri, eh, mengelabui manusia supaya tidak menyibukkan dirinya. Gitu. Ya? Wallah. La peluali wali wali. Tapi kalau seperti habaib, ada yang mengatakan bahasanya nggak ada habaib yang gila. Habaib itu majzub gitu. ya salah. Armada itu nggak bisa diikuti dan nggak boleh diikuti. Kalau ikut majdub hanya seperti Abu Hamid Al Idrus itu. Kalau sujud empat kali, sholat duhur dua kali, dua rakaat, ya nggak sah sholat kita. Yang ngikutin dalam segi apa? Kalau ibadah tidak boleh. Tapi kalau kalau di dalam kalau dia nyuruh gini nyuruh gini diikuti nggak ada masalah. Tapi kalau dalam ibadah nggak boleh ikuti ibadahnya orang masjid itu nggak boleh karena ibadah masjid itu sendiri dia ada alamnya sendiri. Tapi kalau seperti eh, habaib, masjid, nah itu harus di hati-hati apalagi dari bin Syabakar ya. Eh, gitu. Tapi kalau seumpama selain habaib Majdub, ah, coba, coba boleh dicurigai majdub apa enggak gitu, ah, boleh. Tapi kalau ada habaib hati-hati gitu. Hati-hati takut sampai gitu. Terus sampai kemana kemarin? Hah? Halaman berapa? seratus Iya. iya. uh, kalau kalau da darah darahnya itu kan banyak ya. ya. Kalau banyaknya itu kan kan diusap kan diusap dan sebagainya gitu. Selama itu sedikit tidak banyak sedikit itu kalau dikumpulkan nggak sampai lebih daripada telapak tangannya maka hukumnya dimaafkan ya bekasnya itu dimaafkan asalkan nggak campur sama air kalau nggak campur sama air nggak campur misalnya nanti tangannya basah pasti pegang-pegang gini nah, najis kan dimaafkan. Nah, oleh karenanya iya, kalau iya, iya. seperti itu ya lebih baik dibasuh, di apa dicuci atau dimandi gitu nah, atau mandi sekalian. Ya makanya kalau nggak boleh mandi, ya udah biar kering dulu. Itu biasa itu dimaafkan tuh. Darah sedikit itu masuk dimaafkan. Gitu. Tidak apa-apa, sesolat. Iya. Iya. Iya. Ya itu, ah, jangan jangan pakai alkohol harusnya. Sehingga tidak dimaafkan karena ada alkoholnya itu jadi tidak dimaafkan, harus cuci lagi. Enggak boleh minyak zaitun enggak boleh, harus pakai kain yang kering aja. Enggak bercampur ama. Ah, kalau kalau seumpama mau dimaafkan, itu maksudnya gitu. Mau dimaafkan dan tetap dimaafkan. Sebetulnya itu dimaafkan dan tetap dimaafkan asalkan nggak campur dengan sesuatu. Darah yang dimaafkan itu asalkan tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang tadinya dimaafkan sekarang nggak dimaafkan lagi, gitu lah Masalahnya seperti itu. Jadi harusnya kalau menurut medis itu harus pakai alkohol supaya nggak infeksi dan sebagainya misalnya baru. Kalau katakan demikian, ya sudah, darurat kan. Nah, tapi nggak boleh sholat. Kalau sholat dicuci dulu. Cuci dulu gitu. Itu diganti itu tempatnya. Anunya diganti tidak? Alat tanduknya itu diganti. Ganti-ganti. Enggak ah, satu, orang satu alat. Satu orang satu alat. Diganti apa di <laughs> Ya. Iya kalau di sini sih nggak apa-apa, tapi di luar iya, bahaya iya, juga. Iya. Sekarang itu yang kena air itu hampir dikatakan seribu satu. <laughs> nah, itu bahaya. Seperti apa? Nah, di sini nggak jadi masalah. Dan bukan kan ada hari-hari tertentunya. Ada tanggal-tanggal tertentu juga. Dan paling bagusnya itu alarik bangun tidur langsung, sebelum makan, sebelum minum langsung. Itu itu yang hilangkan mas apa mas tu dan sebagainya gitu. Gal 111 wa gala sya'bul hazan. Gal wa gal haqiqatu zawalil hawa al qalbi hubbu liqa'illahi ta'ala. Jadi kebenaran dan kesungguhan bahwasanya hawa nafsu itu sudah tidak ada lagi Tandanya itu adalah kalau dia itu benar-benar menginginkan untuk bertemu dengan Allah, senang untuk bertemu dengan Allah, berarti sudah hilang hawa nafsunya itu. Fi kulli nafsin min ghairi halatun mar'u Walan yasil abdu Ta'ala. Tidak mungkin seorang hamba itu akan sampai kepada Allah SWT. Wa baqiya ma'hu syahwatun min syahwati selama masih syahwatnya itu berkecimpung di dalam dirinya wala masih masyiatihi atau masih dia punya kehendak sampai itu pula dia enggak akan sampai pada Allah taala jadi seorang hamba yang sudah sampai pada Allah taala dia tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah dia tidak melakukan kecuali apa yang dikehendaki Allah semuanya kembali kepada Allah waman amin ashkan nasi man yuhibbu an yu'amilahu nas bi kulli ma yurid bahkan di sini disebutkan kata Imam Abu Hasan termasuk daripada paling celakanya manusia jika dia itu berangan-angan setiap orang itu melakukannya seperti yang dia inginkan. Nah, itu adalah termasuk orang yang paling celaka itu. Kita pengen semua orang hormat kepada kita. Kita nggak mau ada orang benci kepada kita. Nah, itu orang yang termasuk yang paling celaka. <laughs> Nah, nah, jadi kalau nabi yang paling akhlak yang paling luar biasa itu tidak sunyi daripada mereka daripada mereka mereka benci kepada Nabi. <laughs> Kok kamu itu berharap lebih daripada Nabi? Ya nggak mungkin. Ya, Artinya ya. orang begini Allah berkehendak. Allah kalau orang begitu juga Allah berkehendak. Jadi kamu jangan, jangan berharap orang itu seperti yang harap enggak. Kita serahkan sama Allah. Yang penting kita melakukan segala hal karena Allah. Sedangkan reaksi orang itu begini begitu itu serah Allah, itu Allah. Makanya kan, kan e, kalau kita itu kembali kepada hakikat itu enak tenang hidup di dunia ini enak nggak perlu ada marah kenapa nah, karena kita tahu hakikat segala sesuatu itu Allah jadi buat apa kita marah orang Allah yang gerakkan <laughs> gitu. makanya kan di sini katakan min ashkon paling celakanya manusia karena dia tidak beriman kepada Allah kalau dia itu berharap seluruh orang, seluruh manusia itu berhadapan dengannya, bergaul dengannya seperti yang diinginkannya. Seperti yang diinginkannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah. Ah, iya. iya. Itu. Oh, ya sama termasuk. Jadi nggak punya hak sama sekali. Sama sekali saudara Muradiam itu nggak punya hak untuk menyalahkan dia. Apakah berani saudara Maryam bersumpah memastikan bahwasanya dia itu tidak mengundang saudara Maryam karena dia benci pada saudara Maryam? Ataukah nggak berani bersumpah karena bisa jadi dia itu tidak mengundang saudara Maryam karena dia lupa? Atau bisa jadi dia itu di Paksa oleh seseorang untuk tidak mengundang saudara Maria. Banyak kemungkinan-kemungkinan itu. Sehingga kita tidak berhak untuk memutuskan orang ini seperti ini, seperti ini. Tidak punya hak. Yang penting, reaksi orang saat itu juga yang kita harus menanggapinya, nah itu urusan kita. Kalau yang tidak perlu kita tanggapi atau belum perlu untuk kita tanggapi, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Itu hakikatnya Ngerti ya, Paham? Nah, husnudon. Makanya kan paling enak itu husnudon. Jadi jangan pernah melihat orang itu nggak bisa berubah. Bisa berubah. Jangan pernah melihat dan berkeyakinan orang nggak bisa berubah. Allah itu bisa merubah semuanya. Apalagi sifat. Fisik yang tidak mungkin bisa berubah, apalagi cuma sifat. <laughs> Misalnya ada orang jelek, jelek banget. Hitam, jelek, rambutnya jelek, rontok, hidungnya pesek. Pokoknya semuanya jelek, serba jelek. Apakah mungkin Allah menjadikan dia paling jadinya orang? Mungkin? Nah, mungkin kan. Selama masih mungkin, nah, ya bolehlah kita itu sudutkan pada Allah Ta'ala itu. <laughs> Nah, karena sudah terjadi gitu, ya. gitu. Apakah mungkin seorang wanita nggak pernah disentuh oleh siapapun juga tiba-tiba punya anak? Ada contohnya? Ya Aisyah. Ya, Apakah mungkin manusia itu langsung gitu? ada top itu tanpa ada ibu, tanpa ada ayah? Mungkin? Sudah ada Nabi ada. <laughs> Jadi selama itu dikembali kepada Allah Taala, kenapa nggak mungkin? Nah, makanya di sini katakan min askon nas. apa? dia nyalakan sesuatu yang dia itu tidak bersalah sebetulnya. Sebetulnya dia tidak bersalah. Nah, karena Allah Taala mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma malun Allah menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan tindakan perkataan kalian Allah menciptakan. Nikmat saja nikmat. Kalau saja kita sampai kepada makam ini, nikmat kita nggak ada musuh. Kenapa ya musuh? Kayak orang mau begini, begini, begini, Allah udah Sasarannya kita. Gimana menanggapinya? Selalu baik kita tanggapannya selalu baik karena Allah yang menggerakkan. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sa'an Haddad, kepada yang memberikan bantuan yang dimintanya atau yang tidak memberikan bantuan kepada yang dimintanya kepada orang yang diminta kepadanya itu in ataita Allah mu'ti wa anta mashkur wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'zur <laughs> enak nah tapi masalahnya orang yang tertipu itu adalah lihat orang bangun tidur namanya juga bangun tidur wajahnya pasti suram ya kan? Cemberut. Apa namanya? Bahasa Jawanya itu ah, tong nyerotong. Ya kan? Ya, tong nyerotongnya dia itu kan bukan karena kamu. Kok bisa-bisanya? Kenapa ya? Dia ngeliat aku gini ya. Kenapa? Nah, bukan urusan ente. <laughs> itu loh maksudnya. Maksudnya bahasa itu mengatakan, Mandalan nas mata Roman, orang kalau ngurusi orang terus, oh, kenapa dia gini? Kenapa dia? Ngapain? orang <laughs> kayak gitu matinya sumpah tidur, kenapa ya tadi? Kenapa ya? Jadi nggak bisa tidur. Eh, mau makan, ingat dia terus. Kenapa dia ngomong itu? Nggak enak makan. Tertipu. Siapa nih bos setan? Udah ada dosa, dia tidak salah. Dia nggak eh, salah. dia salah dia sendiri. Kesian ada orang ini. Makanya kan hidupnya itu dunia akhirat rugi akhiratnya dapat neraka, dunianya sumpek terus. Dapat apa? Nah, enak. Ada nggak enak orang itu? Datangi, dia kan saudara kita. Datangi, wahai saudaraku, anak kemaafan ini e, selalu terbawa oleh setan. Nggak mau sebetulnya, tapi anak kadang anak anak lihat inti kayak gini, anak-anak pikirnya iya. itu inti begini sama anak. Enggak kan ya, Uhti ya? Iya. Oh enggak, enggak. Iya. Datang, lebih baik selesai sudah beres. Ini enggak terus dibawa ke rumah, terus dibawa tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk sampai kapan? Orang kayak gitu mau mimpi Rasulullah ya enggak bakalan. Enggak bakalan. Nah, jadi makanya kebanyakan Ustaz ya, orang-orang yang semacam itu itu adalah orang-orang yang tidak pernah belajar. Man lam yatarabba ala rijal, ma yakunu rijal. Mereka-mereka yang tidak pernah terdidik di depan orang yang besar, enggak bakal jadi orang besar. Nah, jadi kita ini sudah belajar malam besar. Kita belajar bahab Zain. Kepada Abu Maliki. Anak punya Abbas sendiri. Kepada Bisam Syatiri, Habib Umar bin Hafid. Guru-guru anak semuanya. Mereka orang-orang besar semuanya. Dan mereka menanggapi seluruh yang kita tak tidak tanggapi gitu. berarti kemarin. Ada satu orang datang. Dengan suara dan nada berbicara yang agak keras. Karena apa? Dia bawa kabar ada satu orang yang menjelek-jelekkan nama pondok ini. Fahim, dia datang aduh, sama ustaz. Nah, masalahnya enggak yang yang jelekkan itu adalah alumni juga. Dia datang, gimana ustaz? Anak harus gimana sama dia? Nah, anak bilang, ya kita harus syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena selama ini kan dalwa itu sudah dipuji. Ada juga yang mencaci, berarti kita kurang berarti harus kita benahi. Harus kita evaluasi. Nah, kenapa? Di dunia nggak ada yang sempurna. Akhirnya apa? Dia bilang, Masya Allah, harus gitu. Ya harus gitu. Terus bagaimana? Ya Alhamdulillah, kalau kita syukur, Alhamdulillah, ada enggak. Nah, seperti anak sementara ini. Banyak orang, oh, suka tuh gini-gini. gini. Asal apa gak suka? Wallahi lah gak suka. Tapi anak senang kalau ada orang bilang, usah itu gini-gini. gini. perhat. Ah, taunya main bola, tau ini. Ah, itu anak senang. Nah, tapi taunya orang oh, baik. Nih, anak gak senang gitu. Nah, kenapa? Kalau orang mengatakan usah itu orang baik, ini gini-gini. gini. Bantu setan anak. Eh, akhirnya apa setan mengatakan, oh iya, iya, itu gini-gini. Eh, buktinya orang itu selamat sama yang dicium tangan sebagainya. Ujub akhirnya. Nah, kita kalau orang bilang kita kan tidak perlu perlu ujub-ujub enggak perlu apa mujahadah kita. Jadi mujahadah yang paling besar itu ketika kita berada dalam satu tempat di mana tempat itu kita mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan sebagainya. Ketika anak turun dari mimbar, orang berebutan untuk mencium tangan anak. Disitulah mujahadah paling besar. Ustaz berikan tangan Ustaz karena sunut dan mereka. Kesian kan husnudzonnya. Walaupun Ustaz nggak seperti yang di yang diapa di iya, husnudzon di mereka, iya, iya. tapi husnudzon itu bisa manfaat sama mereka. Mereka yakin, oh ini orang besar, orang ini dan sebagainya. Nah, husnudzonnya dia itu sesuai dengan husnudzonnya Allah berikan pada dia. Oh insyaallah kalau cuma doanya ada barokah, dikasih barokah. Kalau anak tarik nyarat barokah. Nah, itu. Yang kedua, eh, anak dicium dan sebagainya. untuk diana anak, itu ya, dia ya. Dicium begini karena mereka nggak tahu siapa anak. Nah, jadi makanya mereka cium tangan anak. Coba mereka tahu nggak bakalan cium tangan anak. Sedangkan apa yang anda sampaikan orang tertarik dan sebagainya, lo emang anda punya ilmu apa? Ilmu yang anda dapatkan dari siapa? Belajar, bukan ilmu anda berarti. Siapa yang memberikan kekuatan untuk menampung ilmu itu, mempunyai kekuatan untuk mendapatkan ilmu itu lalu menyampaikannya kepada halayak? Allah. Nah, berarti kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Jadi ya, iya. jadi kita menjadah begitu, menjadah. Nah, jadi kita beribadah ya, tapi jangan sampai ibadah itu menghancurkan kita sendiri. Kita berdakwah untuk orang tapi jangan sampai dakwah itu sampai menghancurkan kita sendiri. Pokoknya harus setiap saat, setiap waktu kita berani bersumpah demi Allah, anak adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Ketemu siapa aja kita merasa begitu. Enak. Gak ada musuh, gak ada apa. Mau bicara apa aja enak. <laughs> Iya, enggak iya, apa-apa. Iya. Anak, anak kalau kalau kalau perempuan saja, ya. ya. anak lihat nanti anak cium tangan. Karena saya pernah ngajar anak dulu waktu di Islamia. Ya. Iya. Nah, gitu. Ah, enggak. Kalau anak, anak, nah, demi Allah anak bakal lakukan itu. Walaupun anak sayyid, walaupun anak syarifah gitu. Karena dia lebih tua dan dia punya ilmu. Pengamalan ilmunya itu, itu cukup untuk kita mencium gitu. tangannya dia gitu. Paham? Ada. Dan Ustaz Maryam kalau sama dicium, dipaksakan kan kenapa? Kasihkan karena yang ngasih itu bukan kita. Innama anal ghasim Rasulullah kan bilang innama anal ghasim. <laughs> kita cuma berbagi. Jadi aulia itu ulama-ulama itu. Itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan Nabi SAW, Man zara aliman faka'anna mazarani. Wa man sofaha aliman faka'anna masofahani. Yang untuk siapa yang? Yang selamat. Kalau semua orang datang bawa oleh-oleh buat kita. Yang untuk siapa? Dia, bukan kita. Kita di dalam rumah lebih banyak yang seperti itu. Tapi dia nonton tuh. Bukan kita. Kenapa? Muamalah dia kepada kita itu seperti muamalah dia kepada Nabi SAW. Mulia. Nah, kita jangan sampai tutup pintu kesian. Iya, iya, bisa jadi seperti itu. Dengan niat seperti itu juga bisa. Yang penting kita harus jaga diri. Makanya kita ini harus melakukan sesuatu yang sekiranya kalau kita ingat kepada perlakuan itu, maka kita akan merasa kita bukan orang siapa-siapa. Karena setan selalu bilang, oh itu gini-gini, itu orang bilang begini-begini, apalagi tadi ada sampai datang sama Ustaz bilang, eh, uh, antum masuk loh ke biografi Habaib Dunia, Habib Sega Baharun situ. <laughs> Iya kan? Nah, nah, nanti wah, timbul, wah Masya Allah. Kita harus melawan. Nah, itu yang masuk ke situ, itu orang gila. Bilang. Nah, saya katakan begitu. Orang kayak itu ah, orang kayak anda masuk ke situ gitu. Ngapain ini, Enggak ada kerjaannya. Jadi yang bikin aplikasi itu harus sekian sekian orang. Akhirnya dia bingung, enggak dapat orang lagi, masukkan anak situ. <laughs> Loh, kalau menurut Ustaz ya, itu gitu. Paham? Gitu. Kalau terserah, kalau menurut ente, ya terserah Masing-masing orang itu harus punya sifat seperti itu, sikap seperti itu. Gitu. Ah. Hah? Amin. Loh. <laughs> Amin. Semoga anda selamat ya. Semoga anda selamat. nah, <laughs> jadi seperti itu gitu. Nah. Jadi gitu Ustaz. Gitu, ya pokoknya jaga hati Ustaz. Oh, paling repot. Paling repot. Paling repot. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang murid kita yang kita cintai ya. Yang kita harapkan mereka itu dapat sesuatu itu singkat, cepat. Tapi mereka tidak mau gitu. Dan eh, mereka mau. Mereka, ya karena mereka tertipu sendiri. Tertipu gampang banget. Diperpain sama setan itu gampang banget. Nah, suruh gini ikut, ini ikut, ini. Sudah bilang itu. Yang penting itu hati. Ini tempat nazarnya Allah SWT. Bersihkan. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Apalagi sama suami. <laughs> Nanti jangan ada iri, jangan dengki sama orang. Apalagi sama suami. Wajib pokoknya Nggak boleh ada yang seperti itu. MMA. Tapi ini enggak. Terus ikuti. Oh iya ya, iya ya. Terus oh, ikuti. Iya, jadi saya iya, tanya terlalu ah, bisa jadi sudah anak-anak kita ini banyak yang enggak kan bisa seperti itu tuh karena makanannya. Makanya hati-hati, hati-hati. Makanan yang haram itu hati-hati. Makanan yang haram itu atau syubhat itu bisa menjadikan orang itu tidak seperti yang diinginkannya. Walaupun dipaksa nggak bisa. Man akalal halala atau at jawari sya'at am abad alimat alam ta'lab hakala. Wain oman akalal haram asot jawari sya'at am abad alimat alam ta'lab. Begitu. <laughs> Siapa yang lebih baik? Inti apa tidak tuna Aisyah yang lebih baik? Tentunya jauh bandingannya kan? Lihat pemirsa Aisyah. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, semenjak itu sampai akhir umurnya beliau itu menjadi seorang yang berpuasa setiap hari. Sedangkan makanan sahur dan bukanya itu cuma roti kering sama air. Nah, coba. Nah, kita mau punya tuntutan yang banyak, kita ya harus ini, harus ini, harus ini, dan sebagainya. Ya Alhamdulillah, kalau kita kasih rezeki, amal Allah Ta'ala Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita itu makannya syubhat. Terima apa adanya. Dan apa yang kita punya itu lebih daripada apa adanya kita gitu. Lebih daripada apa adanya. Kita punya rumah walaupun sewa, tapi rumah kita itu lebih kecil daripada rumahnya Nabi. Nah, rumahnya Nabi yang tujuh di masjid itu itu kecil sekali. Sama dapurnya di situ, sama kamar mandinya di situ, sama tempat tidurnya di situ. Tapi lihat bagaimana kita. Masih kurang juga, masih kurang juga. Nah, itu nah, kan artinya tertipu dia. Mau kapan mau kapan mau sampai. Cukup sudah, ayo kita cari untuk kita sendiri. Jangan untuk suami, jangan untuk anak-anak, untuk kita sendiri. Nah, kalau bisa kita tularkan kebaikan kita untuk keluarga itu yang utama. Kasihan mereka, mereka yang paling berhak. Kalau sudah kita usahakan nggak bisa ya sudah, penting kita. Toh anak meninggal juga sendiri. Ini yang ditanya mungkin agak sendiri. Nanti di pada masyarakat gimana-gimana kita sendiri, bukan karena orang lain. Pikirkan itu baik-baik sebelum datang kematian. Ya sebelum datang kematian, pikirkan itu baik-baik. Dan ingat, jadi kesempatan kita cuma sekarang. Siapa bilang? Bahwasanya kalau kita berbuat sesuatu itu lalu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Siapa bilang? Allah Ta'ala sudah berkali-kali dalam Al-Quran berfirman yang menunjukkan akan hal itu tidak benar. Ma jazaul ihsan illal wa man ya'mal su'an yuzza bihi man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat. Sudah <laughs> jelasin sama Allah Ta'ala semuanya. Nah, jadi rugi. Ambil sana, ambil sini. Subhat-subhat di mata sebagainya. Nanti kalau dia sudah sakit, nanti kalau sudah dia ada masalah, baru minta lagi sama Allah. Nah, itu sendiri nyebabkannya. Nah, itu sendiri menyebabkannya gitu kan. orang kalau jauh daripada maksiat, jauh daripada segala hal yang berkaitan dengan orang, jauh sudon, jauh ghibah dan sebagainya, maka dia itu akan dapat ketenangan hati, nikmat. Gitu. Dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, lebih daripada suami. Suami itu siapa? Yang masuk ke dalam hati, percuma. Anak itu siapa? Yang masuk ke dalam hati. Harta apalagi, yang masuk ke dalam hati. Tapi yang dalam hati kita itu Allah, Rasulullah. Bas. Yang penting Allah Rasulullah. Anda berangkat mengajar, apalagi yang mengajar ini. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala itu nikmat yang paling besar. Enggak ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan wadifah ini. Nah, ya itu. Agak elah. Kalau karena uang, berapa uang yang kita dapatkan di pondok ini? Tidak ada apa-apanya. Di bawah Cianjur selesai. <laughs> Sekali. Ya, nggak cukup malah. Tidak, bukan itu. Paham? Tapi karena Allah. Karena Allah. Nanti yang lainnya itu ngikut-ngikut semuanya eh, sama perumpamannya seperti kalau kita punya murid murid itu baik tanpa disuruh dia khidmat, eh, mau nggak mau itu kan lihat paling tidak saya akan doakan akan berbuat baik kepadanya bukan kalau Allah mengatakan muamalahnya Allah kepada hambanya seperti muamalah manusia kepada manusia sesama Makanya Allah harus menciptakan malaikat supaya apa? Karena rahmatnya Allah supaya kita bisa menjangkau. Oh ternyata Allah itu mulia, Allah itu agung. Nah, gitu. Padahal Allah nggak butuh kepada itu semua. Nah, jadi eman ya, eman. Jadi eh, yang namanya kehidupan yang selama 60 tahun, 70 tahun lalu, 70 tahun lagi ini itu untuk kita toh. Alam kita saja. Bukan alamnya orang yang di zamannya Nabi Adam atau yang setelah kita enggak. Cuma kita saja. Enggak ada yang lainnya. Dan waktu yang kita lalui cuma itu saja, enggak ada yang lainnya. Jadi waktu yang kita lalui itu nggak pernah terjadi di dunia, nggak pernah. Ya itu sih. <laughs> Nah, kan eman. Kalau kita nggak menggunakan eman, makanya Ustadz ini kalau jadi seperti kalian ini perempuan, wow. Yang penting jangan pernah marah sama suami, jangan pernah minta sama suami, jangan pernah bantah sama suami. Setiap hari cium baginya suami. Itu hawa nafsunya itu tertekan betul. Terus biarkan namanya hawa nafsu itu injek injek, culek matanya. Setan juga begitu. Jangan mau, kita mau dibodohin terus. Mereka suruh lihat setan, lihat TV itu, na'udzubillah. Itu kan setan itu. Dia pikir nggak nggak ada pengaruhnya, pengaruhnya besar itu. Lawan, lawanan nggak mau buka pintu setan untuk masuk ke rumah anak, apalagi keluarga anak, anak nggak mau. Anak harus apa lindungi mereka semua. Nah, kamu harus mempunyai eh, mempunyai etikat seperti itu kepada keluarga. Ya semoga kita berhasil berkatnya. Rejab insyaallah. Al-Fatihah al-Dinia kunyati salih al-Rasul salih. Al-Fatihah.